Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamiddin. Ikhwatal iman, majelis cahaya hati yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah guru-guru yang hadir. Kali ini kita bersama Ustadz Saifuddin, Ustadz yang eh, istiqamah, ikhlas mengajar dari kampung ke kampung. Dan Alhamdulillah sudah mendapat hadiah dari jamaah menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan nanti haji ya Ustadz. Ya. Amin ya Allah. Allah tapi dari kamu ke kamu malah gemuk ya banyak berkatnya makan terus Allahu Akbar dan kori ini sama gemuk <laughs> Terima kasih Antv. Ini adalah sopir Arifin. Ya, beliau bawa mobil Arifin, nemenin Arifin kemana-mana. Ya, Allahu Akbar. Sekarang beliau membacakan Al-Quran dan beliau sudah Arifin ajak umroh dan beliau sangat uh, rajin ibadah sekarang, senang ke masjid, senang baca Quran, senang tahajud. Ini karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Beliau akan membacakan Al-Quran. Uh, kita simak walaupun terbata-bata, insya Allah dengan ketulusan hati beliau akan membawa dan mengundang rahmat Allah.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 Maha benar Allah dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Illahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa li hadhil jama'ah. Para asatid, para kiai, wabil khusus murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Alham, pemirsa cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah karunia anugerah terbesar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup adalah kesempatan yang sangat besar dan senantiasa karunia yang tidak ternilai bagi hamba untuk menjalankan amanah dan ibadah. Bagi hamba yang senantiasa menjalankan hak-hak Allah dan menjauhi larangannya, niscaya hamba itu meraih sukses, ketenangan hidup, bahkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat menjalankan fitrahnya, maka Allah Subhanahu wa taala belum cukup membalas hamba itu sebatas keindahan, kenikmatan, kemilau dunia. Tapi Allah siapkan, Allah janjikan satu tempat yang amat indah. Jangankan kita melihatnya, membayangkan pun kita tidak akan mampu. Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala keindahan, kenikmatan bahkan kemilau dunia adalah sebagai motivasi target antara sementara target sebenarnya adalah ridho Allah itu sendiri. rahimah rahimakumullah. Senantiasa Allah berikan kepada kita. Sadar atau tidak sadar. Dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghadapi bosan hidup. Kalau sudah bosan, akan mendatangkan kejenuhan kalau sudah jenuh akan datang gelisah dalam hidup. Inilah awal petaka daripada hidup kita. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jajua wa idza massal khairu manua illal musallin. Penciptaan manusia dalam keadaan kerasah dan gelisah. Apabila diberikan cobaan, dia senantiasa berkeluh kesah tapi diberikan kenikmatan. Ia amat kikir kecuali orang-orang yang sholat. Dalam artian, tidak akan ada bentuk-bentuk kegelisahan dan kekirian selama kita mengaplikasikan sholat kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka, kenapa kita kadang-kadang menghadapi gelisah itu? Kalau kita lihat dalam esensi sholat, ada empat yang menyebabkan kita gelisah. Yang pertama, dia berikrar, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala penjamin rezeki. Tapi pada kenyataannya, kita tidak pernah tenang mencari rezeki. Tidak pernah puas mengumpulkannya. Inilah kita. Pada rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma min dabatin fil ardi illa allahi rizquha apapun yang melata di atas muka bumi ini Allah sudah menjamin rizkinya kira-kira mau jadi orang kaya apa jadi orang yang berhasil jadi orang yang kaya apa jadi orang yang mulia kaya itu murah pak 100 ribu orang bisa jadi orang kaya percaya nggak 100 ribu bisa jadi orang kaya Hari ini kita berangkat ke pasar minggu. Tadi ada ustaz dari pasar minggu. Kira-kira berapa duit dari pasar minggu kemari? 40 ribu lah kita hitung. Kita cari yang namanya ragunan. 20 ribu kita masuk. Silakan pilih mau kaya apa kita di situ. Kita akan jadi orang kaya. Tapi orang yang mulia, orang yang bahagia pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu bahagia bahagia. Ini hiburan benar-benar nih. Jadi orang miskin pun benar-benar kaya. Orang jelek pun benar-benar cakep kalau sudah masuk ragunan itu. <laughs> Itu nasihat yang dalam Ustaz. Amin. Biar merenung Ustaz. Ternyata kaya itu murah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat rizki apa yang kita usahakan dan kita bisa memanfaatkan itu rezeki kita apa yang kita bisa usahakan dan manfaatkan itulah rezeki kita. Apa yang orang kerjakan, Allah usaha orang usahakan, tapi kita yang bisa memanfaatkan itu pun rezeki kita. Subhanallah, orang boleh punya, tapi kita yang bisa manfaatkan itu pun rezeki kita. Lihat yang di puncak, megah itu pila. Yang ngisin siapa? Yang punya ada di penjara. Pernyataan Allah balas kepada orang-orang yang beriman luar biasa. Hari ini, kalau kita hitung-hitungan rezeki, yakin setelah kita ngaji ini, kita akan ke rumah murabi. Satu feeling nasi uduk sudah pasti. Belum tentu. Sekarang nasi kuning. Nasi Diganti nasi kuning. Nasi uduk dan kawan-kawannya. Sudah pasti. Tapi ketika kita turun dari tangga masjid ada HP berbunyi. Dia buka Umi. Abi, hari ini pulang. Kenapa? Cepat merapat. Kan bahasanya begitu. <laughs> ini bahasanya keren banget. Merapat disuruhnya. Merapat. Ada apa Umi? Eh, Abi lupa ya. Hari ini ternak Abi. Apa ternak tuh bahasa selesai pulau? Nganter anak. Ternyata nganter anak bukan orang kecil aja. Pejabat KPK nganter anak. Ingat waktu ditangkap lagi nganter anak Pernah kita halako dengan wali kota, wakil wali kota. Maaf, kita jangan lama-lama karena hari ini saya mau ternak kemana? Mau nganter anak. Apapun posisi kita, jabatan kita, ujung-ujungnya ternak. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan ibadah untuk esok hari. Kenapa kita minta rezeki untuk esok hari? Ini ingat bagi orang-orang yang peduli dengan rezeki, mencari rezeki luar biasa tapi dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita jadi gelisah? Karena kita berikrar dan meyakini suatu saat hidup kita akan berakhir. Kita akan menjemput kematian. Tapi dalam kenyataan hidup kita senantiasa seakan-akan hidup selama-lamanya melakukan kesalahan, maksiat yang tidak bisa dihentikan. Padahal Allah ingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan menjemput kematian. Ingat, di dunia ini kita hidup laksana tamu. Tamu ada tiga syarat. Satu, kalau bertamu harus lapor. Yang kedua, tamu harus tahu waktu. Datangnya jangan jam 11 Ustaz. Ada waktunya. Yang ketiga, tamu jangan lama-lama. Maknanya apa? Ketika di dunia kita lapor setiap hari semalam lima kali. Tapi ingat kalau johor jam 12 jangan datang jam jam 1. Dan di, jadi tamu ternyata kita tidak lama. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan. Yang ketiga, kenapa kita menjadi gelisah? Kita sering berikrar di dalam salat, iya karena budwa, iya karena stain tapi kenyataan hidup yang kita lakukan seakan-akan kita meyakini kepada Allah ada kekuatan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat fenomena batu akik sekarang. Kalau kurang-kurang kita beriman, kita meyakini batu ini begini begini. Kalau batu katanya dibaca, kita dipakai, kita akan berwibawa. Saya yakin kalau makanya dua kilo bisa jadi berwibawa. Hebat dua kilo Ustaz. Ternyata kalau biasa-biasa saja, kalau sebatas perhiasan silahkan tapi kalau dia meyakini sesuatu yang tidak pantas, maka takut kita, akidah kita tertukar. Yang terakhir, kenapa kita kadang-kadang suka gelisah hidup? Kita berikrar di dalam sholat Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kenyataan dalam hidup senantiasa kita, aktivitas kita, kegiatan kita ingin mendapat pujian dari orang lain. Amanat bagi orang-orang seperti ini. Allah berpesan kepada kita. Aku menciptakan, menyiapkan neraka hanya untuk orang-orang kafir. Tapi mereka berlomba-lomba untuk bersungguh-sungguh menjatuhkan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar Ustaz. Kegelisahan karena kita memperturutkan hawa nafsu. Kegelisahan karena kita terlalu mencintai dunia ini. Kegelisahan karena kita memperturuti tipu daya setan kegelisahan karena kejahiliahan kita akan agama Allah yang mulia ini. Kegelisahan karena kita berbuat maksiat. Kita lawan hati nurani kita yang maunya mendekat kepada Allah. Pasawaka fa'adalak. Fi ay surati masa arakabak. Fi ay surati masa arakabak. Maka kita masuk dalam ruangan kegelisahan. Kita yang memilih. Kita tekan hati nurani kita yang maunya baik, yang maunya taat, yang maunya beribadah. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afalah ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Dia siksa hati nuraninya. Karena dia melakukan maksiat dalam kesadaran. Tahu ini haram, tapi tetap dia lakukan yang haram itu. Jina haram, tapi kenapa dia berzina? Tanyakan pada para pejina itu. Tanyakan pada yang mabok, tahu itu haram. Tanyakan para koruptor itu. Tahu ini korupsi. Dia tekan kehendak hati nurani yang diluhung itu. Maka ia menciptakan kegelisahan. Sungguh hanya satu pintu kebahagiaan itu. Seriuslah taat kepada Allah. Allah janjikan, belum di akhirat, di dunia dia Allah beri kebahagiaan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengarkan. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Ketahuilah ini pengumuman dari Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi karena kekuatan iman mereka dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia apalagi di akhirat. Itu pasti untuk mereka. Itulah kemenangan besar bagi hamba-hamba Allah yang taat taat pintu kebahagiaan. Tidak taat, ruang kegelisahan. Jazakumullah saya Kami banyak belajar dari antum. Mulai besok kami akan sering keragunan. Terima kasih Bang Aus. Allahu Akbar. Walillahilham. Jangan lupa amal jariah selalu Arifin ingatkan. Arifin semangat sekali menjadi wasilah kebaikan apapun. Amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur. Hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010 atau langsung datang. Seperti kemarin ada yang mengantar 100 pohon ya wang ya. Mangga, macam-macam. Senang sekali apapun, semen, pohon, besi. Lihat dulu kebutuhannya, telepon Ahi Awaludin. Jazakumullah khairan kathira kaparatul majlis. Subhanakallahumma wihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.